Silakan dibuka halaman 82. Kita baca matan di atas. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Wa jami'ul athari fi hadha innama umira biqitalihi wa lam yu'mar biqatlihi wa lattiba'ihi." Semua athar, semua hadis yang bicara tentang hal ini, tentang memerangi orang-orang Khawarij. Maka semua athar tersebut, semua hadis tersebut berisi tentang kita diperintahkan untuk memerangi mereka. Bukan kita diperintahkan untuk membunuh mereka. Walat tibaihi dan juga kita tidak diperintahkan untuk mengejar mereka. Artinya ini untuk afrod, untuk individu-individu kaum muslimin. Tidak boleh membunuh mereka kecuali ketika mereka menyerang duluan dan kita mempertahankan diri. Wala alaihi in suri'a kana jarihan dan tidak boleh bagi individu kaum muslimin untuk mengeksekusi mereka, artinya membunuh mereka dalam keadaan mereka suria. Mereka sudah kejang-kejang, sudah hampir meninggal. Aukana jarihan atau mereka sedang terluka parah. Wa in akhadahu asiran falaysa lahu ayaktulahu wa la alaihi Dan andaikan kaum muslimin berhasil menangkap mereka, menjadikan mereka tawanan, maka tidak boleh membunuh mereka dan tidak boleh menegakkan had kepada mereka. Karena masalah had ini sekali lagi adalah haknya pemerintah. Walakin yurfa'u amruhu ila man wallahu Allahu fayahkumu fihi. Namun sikap yang tepat adalah dibawa perkaranya kepada ulil amri sehingga mereka ulil amri yang memutuskan hukumnya. Ya, kita baca syarah dari Syekh Sa'ad Asy-Syafri beliau mengatakan wa hakadha al وهكذا أيضا الفرق بين الإمام فإنه يجوز له mudbiri min al-khawarij demikian juga perbedaan memerangi khawarij yang dilakukan oleh afrad oleh individu dengan imam dengan pemimpin pemimpin itu ya juz boleh untuk mengejar orang khawarij yang kabur yang mudbir wa bainal fardi minan nas haitsu la yajuzu lahu ayattabi'ahum idzan sarafu anhum. Berbeda dengan individu-individu kaum muslimin. Maka untuk individu kaum muslimin tidak boleh untuk mengejar mereka jika mereka kabur. Wala yujhizu alaihim idza suri'a walau kana jarihan. Dan tidak boleh mengeksekusi mereka, tidak boleh membunuh mereka ketika mereka sudah sakaratul maut, sudah kejang-kejang walaupun mereka sudah terluka parah. Wa idza akhadha asiran falaysa lahu wa inama yusallimuhu lil imami au nawabihi. Dan andaikan mereka bisa ditangkap, dijadikan tawanan oleh kaum muslimin, maka tidak boleh untuk membunuhnya. Namun yang benar adalah dengan menyerahkannya kepada imam, kepada pemimpin atau kepada wakil-wakil dari para pemimpin, wakil dari pemerintah. Wahakadha aydan afradun nasi la yuqimuna al-hududa. Demikian juga individu-individu kaum muslimin, masyarakat muslim tidak boleh menegakkan had. Menegakkan had di sini artinya menegakkan kisos, menuntut diat, memotong tangan atau semisalnya. Innamal ladzi yuqimul hum al-a'immatu aw nawabuhum. Namun yang berhak untuk menegakkan had itu adalah para imam, para pemimpin, yaitu pemerintah atau para wakil-wakil mereka. ومن قبض عليه وكان لصا أو قبض عليه وكان من الخوارج فإنه يرفع أمره إلى ولاة الأمر Jika ada yang tertangkap oleh masyarakat, yaitu berupa seorang perampok, atau ada orang khawarij yang tertangkap oleh masyarakat, maka dibawa perkaranya kepada ulil amri. Fayahkumuna fihi bima yatawassalu ilaihi ijtihaduhum maka mereka lah yang berhak untuk memutuskan hukumnya sesuai dengan ijtihad mereka. Maka perhatikan di sini Islam mengajarkan kita untuk tidak main hakim sendiri. Yang berhak untuk memberikan hukuman, yang berhak untuk mencari, mengejar, menghukum itu adalah ulil amri. Masyarakat tidak boleh main hakim sendiri. Karena andaikan perkara-perkara seperti ini diserahkan kepada masyarakat awam secara luas. Mereka diberi hak untuk mengejar, untuk mencari, menginvestigasi, menghukum, menegakkan hudud. Maka yang terjadi adalah kekacauan. Bisa jadi nanti antar tetangga saling memerangi atau bahkan saling membunuh dengan alasan merasa tetangganya khawarij. Kita kembali ke matan Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Wala nashhadu ala ahadin min ahli al-qiblati bi'amalin ya'maluhu bi jannatin wala narin." Kita tidak mempersaksikan. Artinya kita tidak memastikan siapapun yang termasuk ahlul kiblah, orang yang secara zahir menampakkan Islam, bi'amalin ya'maluhu, apapun amalan yang dia lakukan, baik amalan baik ataupun amalan buruk, kita tidak boleh memastikan bijannatin wala narin. Bahwasanya dia pasti masuk surga atau pasti masuk neraka. Ya, maka perhatikan ini kaidah dalam masalah ta'yinul hukmi. Dalam masalah menjatuhkan hukum surga atau neraka secara ta'yin, secara spesifik, secara tunjuk hidung kepada seorang individu. Adapun secara umum boleh kita katakan setiap orang yang mati dalam keadaan iman, maka dia masuk surga, pasti. Dan secara umum boleh kita katakan, semua orang yang mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan kafir, maka dia pasti kekal di neraka. Ini secara umum. Namun secara ta'in, secara spesifik, secara tunjuk hidung, secara individual, maka tidak boleh kita memastikan. Dan ada pengecualian di sini. Kita lihat penjelasan Syekh Hadhihi qaidatun min qawaidi ahli sunnati wal jamaati. Ini adalah salah satu kaidah yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah. Wahya anna amral jannati wan nari ilallahi. Yaitu ahli sunnah meyakini bahwasanya urusan surga dan neraka itu kembali kepada Allah. Wala nahkumu li ahadin bi jannatin wala narin. Maka tidak boleh kita menghukumi atau memastikan kepada seseorang bahwasanya dia pasti akan masuk surga atau pasti akan masuk neraka. Illa idza warada dalilun bi itsbati dzalika. Kecuali kalau ada dalil yang menetapkan hal tersebut. Kalau ada dalil yang menunjukkan bahwasanya si fulan, si fulanah, si alan pasti masuk surga. Misalu hadza contohnya. Abu Bakrin wa Umaru wa Uthmanu wa Aliyun wa Bakiyatul ashrati Ja'a fi nususi annahum min ahli jannati. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan 10 orang, lengkapnya ada 10 orang sahabat yang disebutkan dalam nas-nas, disebutkan dalam banyak hadis bahwasanya mereka pasti masuk surga. Fanuthbitu dzalika wa nuqirru bihi. Maka kalau yang seperti ini kita wajib nuthbitu, kita wajib tetapkan, kita wajib yakini dan kita wajib nuqirru kita wajib tetapkan di antaranya disebutkan dalam hadis dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Abu Bakrin fil jannati wa Umar fil jannati wa Uthman fil jannati wa Ali fil jannati wa Talhah fil jannati wa Zubair fil jannati wa Abdurrahman ibn Auf fil jannati wa Sa'd ibn Abi Waqqas fil jannati وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة Nabi bersabda Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Az-Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, Abu Ubaidah ibnul Jarrah di surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi Imam Ahmad, An-Nasai dan yang lainnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Yang mereka ini disebut dengan Al-Ashrah al mubasyarah bil Jannah. Sepuluh orang yang diberi kabar gembira tentang surga. Maka sepuluh orang ini kita tetapkan bahwasanya mereka pasti masuk surga. Karena terdapat dalilnya untuk sepuluh orang ini. Boleh kita tetapkan secara muayyan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seterusnya bahwasanya mereka pasti masuk surga. Wa kadzalika ja'ana fi ma yata'allaqu bi Abi Lahab wa Fir'aun wa ghairihima annahum min ahli nari nuthbitu dzalika ittiba'an lin-nususi. Demikian juga datang kepada kita dalil-dalil yang terkait tentang Abu Lahab, Fir'aun, dan yang semisal mereka bahwasanya mereka pasti masuk neraka itu maka kita tetapkan bahwasanya mereka pasti masuk neraka. Dalam neraka mengikuti nas, mengikuti dalil. Wa amma man adahum fa innana la nahkumu lahum bi jannatin wala narin. Adapun orang-orang yang selain itu, yaitu orang-orang yang tidak terdapat dalilnya tentang kepastian dia masuk surga atau neraka. Maka tidak boleh kita pastikan mereka masuk surga atau neraka. Namun perlu diperhatikan Orang-orang yang terdapat dalilnya tentang kepastian mereka masuk surga atau neraka bukan hanya yang tadi kita sebutkan, ya masih ada beberapa lagi. Namun intinya selama tidak ada dalil yang sahih tentang kepastian seseorang itu masuk surga atau neraka, maka tidak boleh kita memastikan. Maka apalagi orang-orang di zaman sekarang yang tentunya tidak ada hadis atau ayat yang memastikan orang-orang di zaman sekarang apakah akan masuk surga ataukah masuk neraka. Fanaqulu amruhum ilallahi azza wa jalla. Maka yang hendaknya kita katakan dalam masalah seperti ini adalah amruhum ilallah. Perkara masalah surga atau neraka kita serahkan kepada Allah. Walau kana qad qatala al-muslimina, walau kana qad sadda an dinillahi. Walaupun seseorang itu memerangi kaum muslimin, atau seseorang itu sodda, menyimpang dari agama Allah yang lurus maka tetap tidak boleh kita pastikan dia masuk neraka wa in kana nakhafu alaihi wa nadhunnu annahu min ahli nari walakin la najzamu bidzalika walaupun kita sekedar boleh nakhafu mengkhawatirkan wa nadhunnu dan menyangka bahwasanya dia akan masuk neraka orang yang memerangi kaum muslimin membunuhi kaum muslimin dan orang yang sesat menyimpang dari jalan yang lurus, maka kita khawatirkan dia masuk neraka. Atau kita menyangka bisa jadi dia akan masuk neraka karena sebab perbuatannya tersebut. Walanan najzamu bidzalika, namun kita tidak pastikan. Bahada huwa qawlu jumhuri ahli sunnati wal jamaati. Ini adalah pendapat jumhur mayoritas ulama ahli sunnah wal jamaah. Fa'in qala qailun kalau ada orang yang bertanya, "Dzalikal mu'minul muttaqiyu al-muti'u kaifa la tahkumuna lahu bil jannati wa huwa qad abadallahu mi'ata sanatin?" Ada orang yang beriman dan dia bertakwa dan dia taat kepada Allah, maka bagaimana mungkin Anda tidak memastikan dia masuk surga? Padahal dia telah menyembah Allah Subhanahu wa taala 100 tahun lamanya yanshurul ilma wa yabuthud dina wa yusalli laylahu wa yasumu naharahu wa yasilul arhama wa huwa husnul akhlaqi wa tayyibul maqali wa nahwu dhalika. Dan dia juga orang yang suka menyebarkan ilmu, suka memotivasi orang untuk melaksanakan agama, dia sholat di malam hari, dia puasa di siang hari, dia menyambung tali silaturahmi, akhlaknya baik, perkataannya juga baik dan yang semisalnya. Bagaimana mungkin Anda tidak pastikan orang seperti ini masuk surga? Naqulu maka kita katakan hadza narju lahu al khaira wal jannata. Orang seperti ini maka kita harapkan. Perhatikan narju, kita berharap dia mendapatkan kebaikan dan dia mendapatkan surga. Wala na'lamu ma masiruhu haqiqatan li'annana la na'lamu ma khutima lahu. Namun kita tidak ketahui apa tempat kembalinya nanti secara hakiki. Apakah surga atau neraka. Karena kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan dia. وهكذا أيضا من عمل الأعمال القبيحة السيئة لا نحكم عليه بنار ولو كان من أهل الكفر demikian juga orang yang mengamalkan amalan-amalan yang buruk maka tidak kita pastikan dia masuk neraka walaupun dia orang kafir. Waqad fa'ala al-afa'ila wa nakilu amrahu ila Dan terkadang orang kafir ini juga melakukan banyak sekali perbuatan-perbuatan buruk. Namun tetap tidak boleh kita pastikan dia masuk neraka dan yang tepat kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perhatikan ya ini terkait dengan hukum muayyan, hukum individu. Adapun kalau secara umum boleh kita katakan semua orang yang mati dalam keadaan kafir, maka dia pasti masuk neraka dan kekal di neraka. Namun orang secara individu misalnya Pak Robertus misalnya, ini contoh saja. Pak Robertus pasti masuk neraka. Nah, ini nggak boleh. Tidak boleh kita memastikan seperti ini. Karena tadi kita tidak mengetahui akhir hidupnya. Karena kata para ulama, bersyahadat itu tidak wajib untuk diumumkan. Kalau seseorang itu bersyahadat sendirian di kamarnya tanpa ada yang mengetahuinya, maka dia masuk Islam. Walaupun orang-orang tidak tahu. Namun kita dalam menyikapi orang lain, kita hukumnya berdasarkan lahirnya. Kalau lahirnya dia itu orang non-muslim, maka kita sikapi sebagai orang non-muslim. Kalau lahirnya dia orang muslim, kita sikapi sebagai orang muslim. Makanya di sini beliau katakan, Wa in kunna fi ahkamid dunya nahkumu bi anna al-awwala muslimun lahu ahkamu ahli islami. Adapun terkait dengan hukum dunia, maka kita sikapi orang yang pertama tadi, orang yang beriman, bertakwa, taat kepada Allah, menyebarkan ilmu, memotivasi orang untuk beragama, sholat malam, puasa, menyambung silaturahmi, dan seterusnya. Kita sikapi orang ini sebagai orang muslim, bahkan orang soleh dan kita terapkan kepada dia hukum-hukum orang Islam. Wathani kafirun lahu ahkamu ahli kufri. Dan orang yang kedua tadi, orang yang mengamalkan amal-amal keburukan dan dia orang kafir secara zahir, maka kita terapkan bagi dia hukum-hukum orang kafir. Lakin la ya'ni idha hakamna ala insanin bi annahu kafirun annahkum alaihi bi annahu min ahlin nari. Namun bukan berarti ketika kita terapkan di dunia ini kepada seseorang kita terapkan hukum orang kafir kepada dia karena secara zahir dia kafir bukan berarti kita hukumi kita pastikan dia pasti masuk neraka. Li'anal insana la yudra ma yukhtamu lahu bihi. Karena seseorang itu tidak kita ketahui bagaimana akhir kehidupannya. Maka ja'a fil hadithi. Dan terdapat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna rajula la ya'malu bi amali ahli nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un. Ada seseorang yang dia mengamalkan amalan penduduk neraka, amalan-amalan buruk. Sampai antara dia dengan neraka tidak ada jarak kecuali satu dhira, satu hasta saja. Fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahli jannati fayadkhuluha. Namun catatan takdir telah mendahulunya sehingga dia mengamalkan amalan penduduk surga sehingga dia pun akhirnya masuk ke surga. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, maka dalam hadis ini disebutkan ada orang yang mengamalkan amalan penduduk neraka, di antaranya orang kafir. Selama hidupnya dia kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun di akhir hidupnya dia mengamalkan amalan penduduk surga. Di antaranya dia bersyahadat mengucapkan la ilaha illallah, dia beriman kepada Allah. Kemudian setelah itu dia mati. Namun di akhir hidupnya dia beriman kepada Allah. Sehingga akhirnya dia pun masuk surga. Sehingga sekali lagi, menghukumi kafir ini beda dengan menghukumi pasti masuk neraka. Kalau orang secara zahir dia melakukan kekufuran, secara zahir dia orang kafir, maka kita hukumi kafir. Namun berbeda dengan masalah neraka surga. Masalah dia neraka atau surga tidak bisa kita pastikan. tuan ba'du ahli ilmi qala nuthbitu li ahli ta'ati al-jannata. Ada sebuah masalah sebagian ulama mereka mengatakan kita boleh memastikan orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang melakukan ketaatan, orang soleh bahwasanya mereka pasti masuk surga. Wastadalla bihadithi tallakum athnaitum 'alaiha khairan wa wajabat al-jannatu semua orang yang kalian puji wahai para sahabat kalian sebutkan bahwasanya orang ini khairan orang baik maka wajib bagi dia untuk masuk surga wa tallakum athnaitum 'alaiha syarran wajabat laha an naru. dan setiap jenazah yang kalian sebutkan bahwasanya dia adalah orang buruk maka wajib bagi dia untuk masuk neraka di catatan kaki nomor satu Rawahul Bukhari wa Muslimun min hadithi Anasin radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan ini lengkapnya hadis disebutkan bahwasanya ada beberapa jenazah yang sedang dibawa melewati Rasulullah dan para sahabat. Kemudian Rasulullah pun berkata seperti itu. Jenazah mana saja yang kalian sebutkan, wahai para sahabat, bahwasanya dia baik, maka dia masuk surga jenazah mana saja yang kalian sebutkan dia buruk, maka dia masuk neraka. Maka di sini Syekh menjelaskan. Lakin hadza fi qadiyati ainin. Hadis ini terkait dengan sebuah qadiyatu ainin, sebuah kejadian khusus, kejadian yang insidentil. Itu terkait dengan jenazah-jenazah yang lewat itu. Wal qawaidul ammatu tadullu ala khilafi hadza. Sedangkan kaidah umum dan juga dalil-dalil yang sifatnya lebih umum ini menyelisihi makna dari hadis di atas. Hadis Anas bin Malik di atas. Wal qaidatu annahu la yahsunu an natruka al-hukm al-amma al thabita bi nususin katsiratin min ajli nassin wahidin fi qadiyati 'ainin. Dan kaidah yang perlu dipahami ada adalah bahwasanya tidak boleh kita meninggalkan hukum yang umum yang sabit, yang sahih, yang ditetapkan oleh nas-nas yang banyak, tidak boleh kita tinggalkan min ajli nasin wahidin. Demi untuk mengedepankan satu dalil saja yang dalil ini fi ainin terkait dengan kasus khusus terkait dengan kejadian yang insidentil. Seperti contohnya hadis tentang Rasulullah saw memberi susu kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan ahlu sufah. Yang Rasulullah membagikan susu gratis kepada Abu Hurairah dan ahlu sufah yang lain. Yang ketika itu Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada susu yang dimiliki oleh Rasulullah SAW sehingga susu yang sedikit bisa diminum oleh banyak orang bahkan berlebih. Sampai-sampai Abu Hurairah terus diminta oleh Rasulullah SAW untuk minum lagi, minum lagi, minum lagi. Sampai Abu Hurairah mengatakan, Wallahi la ajidu lahu maslakan ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya sudah tidak kuat lagi. Sudah tidak cukup lagi perut saya, wahai Rasulullah. Ini hadisnya sahih riwayat Al-Bukhari. Maka apakah hadis ini dalil bahwasanya kalau kita makan, kalau kita minum harus sampai penuh, sampai kenyang. Buktinya Rasulullah memerintahkan Abu Hurairah untuk terus minum sampai kenyang, sampai tidak ada ruang lagi dalam perutnya, sampai tidak cukup lagi. Nah, maka kita katakan ini kodi atau ainin. Ini sifatnya insidental. Apakah Rasulullah SAW itu setiap makan atau setiap memberikan para sahabat makanan pasti sampai kenyang, sampai penuh? Tentu tidak. Ya kaidah umumnya disebutkan dalam hadis yang lain kata Nabi, fathulun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi." sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Ini kaidah umum. Secara umum Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu makan secukupnya, sederhana, tidak berlebihan. Demikian juga secara umum Rasulullah perintahkan para sahabat makan sederhana. Tapi kasusnya Abu Hurairah tadi ini kasus khusus, insidental saja, qadhiyatu ainin saja. Maka ini salah satu kaidah dalam berdalil hadis yang terkait dengan qadhiyatu ainin, kasus yang khusus tidak boleh kita terapkan secara umum ketika itu menyelisihi kaidah-kaidah yang umum. Jadi kembali ke kasus tadi, secara umum tidak boleh kita menetapkan atau memastikan seorang itu pasti surga atau pasti neraka. Adapun yang disebutkan dalam hadis Anas bin Malik itu adalah kasus khusus terkait jenazah-jenazah yang melewati Rasulullah dan para sahabat. Fa in qala qailun innahu qad warada fil hadithi an Mu'adhin anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Kalau ada orang yang bertanya, terdapat hadis yang lain dari Mu'adz bin Jabal bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi qabri kafirin fabashiruhu bin nari." Kalau kalian melewati kuburan seorang kafir, maka sampaikanlah bahwasanya dia akan masuk neraka. Catatan kaki nomor 2, rawahu Ibnu Majahin fi sunanihi min hadithi Salimin an abihi wa sahahahu al-Albani. Hadis riwayat Ibnu Majah dalam sunannya dari sahabat Salim dari ayahnya dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Fanaqulu maka kita katakan aswabu an hadzal khabara laysa marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tepat, hadis ini tidak marfu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya perkataan di atas bukan perkataan Nabi. Wakat warada hadal hadithu min arba'ati turukin Dan hadis ini diriwayatkan dari empat jalan. Talasatun minha mauqufatun wa wahidun mausulun. Tiga jalan diantaranya mauquf hanya sampai kepada sahabat Nabi dan satu jalan diantaranya mausul sampai kepada Nabi. Wal mauqufu arjahu minal mausul. Namun jalan yang mauquf itu lebih rajih daripada jalan yang mausul. Artinya yang rajih ini hanya perkataan sahabat Nabi saja. Walidzalika fa inna raf'a wahmun min hadzal rawi alladhi infarada bi riwayatihi kadzalika. Oleh karena itu, riwayat yang marfu tadi, jalan yang marfu tadi itu wahmun lemah karena adanya rawi yang bersendirian dalam periwayatannya. Riwayat yang lain itu mauquf, dia sendiri meriwayatkan secara mausul. Sehingga menyebabkan riwayat yang marfu ini lemah. Walidzalika fa innal azhara huwa qaulul jumhuri fi hadhihi al-mas'alati. Oleh karena itu, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat jumhur. Itu tidak boleh kita memastikan surga atau neraka kepada individu, kepada muayyan, pada orang secara spesifik kecuali yang terdapat dalilnya. Kemudian kita kembali ke matan. Al Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan narju lisalihi wa nakhafu alaihi kita kedepankan rasa harap kepada orang yang soleh. Artinya kepada orang yang soleh kita banyak berharap mudah-mudahan dia masuk surga. Perbesar rasa harapan kita, rasa rojak kita. Namun tetap kita ada rasa nakhaf alaih. Rasa khawatir. Khawatir dia tidak diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Jadi untuk orang soleh, orang mukmin kita perbesar rasa rojak, rasa harap namun tetap juga khawatir. Wanakofu 'alal musii'il mudhnibi. Dan untuk orang yang musi, orang yang buruk, yang banyak berbuat dosa, kita nakhaf, perbesar rasa khawatir. Namun tetap narjulahu rahmat Allah. Kita tetap berharap dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi sebagaimana sudah dijelaskan, kita tidak boleh memastikan orang itu masuk neraka atau masuk surga kecuali ada dalilnya. Namun yang bisa kita lakukan adalah berharap kebaikan bagi orang yang baik dan kita khawatirkan orang yang buruk akan masuk neraka. Kita lihat penjelasan dari syarih wa qawluhu wa narju lahu rahmatallahi. Yani anna sahibal ma'siyati yurja ayaghfirallahu lahu dzambahu. Maksudnya, orang yang berbuat maksiat, maka kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Lian Allah Ta'ala yaqulu karena Allah Ta'ala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru ayyu syuraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika yasha." Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni perbuatan syirik kepada Allah, namun Allah akan mengampuni dosa-dosa yang selain syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Surat An-Nisa ayat 48. Fanarju lil musii ayaghfirallahu lahu dzambahu. Maka untuk orang yang musih, orang yang berbuat keburukan di dunia, yang ahli maksiat, maka kita berharap Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Wa yudkhila tahtal masyiati huna. Dan kita berharap Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam orang yang dimasukkan atau diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sesuai kehendak Allah. Tahtal masyiah. Sebagaimana dalam ayat tadi, lima yasha' bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Namun perhatikan ini hanya berlaku untuk sahibul maksiyah, pelaku maksiat. Pelaku maksiat kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni dia. Demikian juga al-bid'ah yang tidak sampai level kekufuran. Maka kita juga doakan dia mendapatkan ampunan. pun orang kafir, orang yang keluar dari Islam, yang melakukan kekufuran akbar, maka tidak boleh kita doakan ampunan. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 113 Allah taala katakan, "Maka lin Nabi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina." Tidak layak bagi nabi dan juga orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan kepada orang-orang musyrik. Walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Walaupun mereka adalah orang-orang yang dekat yang merupakan kerabat setelah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik tersebut adalah ashabul jahim, penghuni neraka. Surat At-Taubah ayat 113. Ini dalil tidak boleh memintakan ampunan bagi orang yang mati di atas kekufuran. Demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.